Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini mengharap akan pertolongan Allah mengharap akan karunia-Nya akan rahmat-Nya. semoga pertemuan kita di malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ilmu yang kita dapatkan Semoga menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala Menjadi syafaat bagi kita semuanya Untuk menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu Ta'ala Dan ilmu yang bermanfaat ini mudah menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia Dan kebahagiaan kita di akhirat kelak Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Menindaklanjuti pembahasan dari kitab Syu'abul Iman Yaitu tentang cabang-cabang keimanan Sampai pada iman terhadap para malaikat Dalam hal ini kita akan membahas tentang buah yang lezat, buah yang manis dari iman kepada para malaikat. Di iman dengan para malaikat itu jika imannya benar, itu akan memberikan buah-buah yang sangat menyegarkan. Kasih bagaimana? Iman kepada Allah Iman dengan kitabnya itu memiliki buah-buah yang sangat menakjubkan Yang nantinya dengan buah-buah tersebut Karakter berubah Sifat berubah Amal jadi lebih baik Itu di antara buah-buah dari iman-iman secara global Nah sekarang kita akan bahas uh, apa di antara buah yang bisa kita dapatkan dengan beriman terhadap malaikat ini. Ya, kemarin sudah kita bahas bagaimana cara beriman dengan para malaikat. Nah, sebelumnya saya memaaf yang sebesar-besarnya, mungkin kajian nanti. Nah, mungkin kajian nanti sampai pada saat Yang pertama, al-ilmu bi aqamatillah ta'ala. al ilmu bi aqamatillah ta'ala wa quwwatihi wa sulthanihi fa inna aqamatul makhluk min aqamatil khaliq. Ini boleh pertama. apa dengan iman kepada para malaikat itu kita mengetahui tentang apa tentang keagungan Allah Coba kalau kemarin kita bahas tentang malaikat Jibril punya berapa sayap? Berapa? 600 sayap. Kalau satu sayapnya itu dibentangkan, bagaimana kata Nabi? Tertutupi ini. Satu air satu sayap. Jika mereka Jibril membentangkan satu sayap itu, alam ini tertutup. itu. Dan kalau digerakkan, diarahkan ke dunia, dikibaskan, hancur dunia. Udah, kau usah dibayangin kalau dalam untuk bisa membuka. Ini malaikatnya. bagaimana sang penciptanya? Ini malaikatnya. Makanya malaikat-malaikat seperti ini yang kita harapkan. Allah menolong kita dengan mereka. Makanya yang sabar. Sabarlah kita. Kata sebagian disuruh sabar. Keburu habis kita. Ini bahasanya orang-orang yang sabar kan begitu. Kita disuruh sabar-sabar keburu habis, kita dihabisin kita sama mereka. Masa sabar terus? Dan memang itu jalan yang ditempuh oleh para nabi. Itu yang ditempuh jalan oleh para nabi. Coba aku ditanya, kalau kita ditanya, apa jalan yang ditempuh oleh nabi sampai bertahan demikian? Apa yang ditempuh dengan jalan apa? Jalan kesad kesabaran. Kok kita jadi kayak dukun gitu Bisa kerapal kita akan habis Kita akan dihabisi gitu. Ini kayak dukun gitu coba para nabi itu Masya Allah Makanya di, di apa? Ketika perang badan itu Dibantu dengan berapa ribu? Lima ribu malaikat Yang dikasih tanda oleh Allah Ta'ala Nah kalau malaikat sudah diterjunkan di tengah-tengah kita untuk membantu kaum muslimin, apa ada pasukan yang lebih hebat dari pasukan Allah Ta'ala? Itu kalau kita berbicara tentang masalah Kita bisa bayangkan kayak apa hebatnya malaikat ini. Itu baru malaikat. Kalau malaikat-malaikat Allah seperti ini kebesarannya, ya, kekuatan kekuatan luarnya itu bagaimana sang penciptanya. Itu loh. Larinya besar Bagaimana sang penciptanya. Ini dengan mempelajari tentang mereka dan sifat-sifat mereka ya sifat-sifat mereka dan Allah berikan keutamaan keutamaan mereka itu akhirnya kita mengetahui tentang apa bi Allah tentang keagungan Allah waswakuwati dan kekuatan Allah Taala Anda bisa bayangin kalau satu sayap digerakkan, dikibaskan ke dunia, apa kata Rasul? Dua ini kan hancur berantakan. Gunung itu akan jebol. Pemahaman daskul akan sampai hilang. Itu yang kita harapkan. Caranya bagaimana? Miliki kesabaran sebagaimana para nabi sadar. Berjalan di atas tauhid, Jangan terjebak dengan emosi, jangan terjebak dengan provokasi, jangan terjebak dengan provokator, jangan terjebak dengan isu, jangan terjebak dengan fitnah, jangan terpancing dengan ucapan-ucapan yang buruk, jangan terpancing dengan fitnah-fitnah. Tetap belajar, tetap beramal soleh dan tetap berdakwah. Allah tolong umat ini. Ya? Nah, ini supaya kita semakin menguatkan diri kita dan gak usah berbicara yang ngelantur atau ngelantur. Ya? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya di sini. yang bermanfaat yang dibicarakan. Oh. Jadi dengan mempelajari tentang sifat-sifat mereka, kehebatan para malaikat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada mereka, maka kita mengetahui tentang keagungan Allah, tentang kekuatan Allah, wasultanihi dan kekuasaan Allah. Betapa berkuasanya Allah itu. Ya. Jadi kalau Allah mengetahui sesuatu tinggal bilang aja Allah. Tinggal perintahkan dan malaikat itu paling taat dengan perintah Allah Subhanahu maka kita lahir taman-hutan Lalu dijelaskan fa inna azamatil makhluk fa inna azamatil makhluk sesungguhnya kebesaran makhluk itu merupakan tanda dari kebesaran sang penciptanya. Kebesaran makhluk merupakan tanda-tanda kebesaran Bagaimana yang menciptakan, yang diciptakan aja kayak begini. Dan tentara-tentara Allah itu tidak hanya dengan malaikat saja, Pak. Burung itu bisa menjadi tentara kalau Allah memberikan kekuatan pada burung itu bisa menghancurkan manusia sekuat apapun manusia itu. Makanya pertolongan Allah itu yang kita harapkan. Ya, hanya kalau kita merasa terdolimi, bangun di tengah malam, gitu loh. Kalau kita ngomongin banyak, begitu ruai. Baca Quran, bermunajat kepada Allah, ditolong kita, ditolong kita. Ya, oh, itu yang pertama. Jadi menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa dengan apa? Mempelajari tentang sifat-sifat malaikat itu. Bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana bentuk mereka. Dengan mempelajari malaikat ini, lalu kita beriman dengan malaikat ini, ini akan menghasilkan sebuah pengetahuan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kekuatan Allah, bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Kadang-kadang pasukan Allah itu bukan malaikat, angin. Kadang-kadang apa? Angin. Kadang-kadang apa? Guntur. Kadang-kadang apa? badai. Kadang-kadang apa? Air. Sebagaimana yang telah menenggelamkan Fir'aun. Air. Dan gampang saja kalau kita berdoa Makanya sandaran kita kepada waris kuat. Ini kekuasaan Allah. Ya Allah. Ya, yang kedua, syukurullah ta'ala ala inayati di bani Adam ya akan melahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala iman dengan malaikat dengan iman yang benar merenungkannya mentadaburi tentang ayat-ayat bagaimana malaikat diutus oleh Allah taala ya maka itu akan menghasilkan apa rasa syukur segala dalamnya kepada Allah Ta'ala ala inayati atas perhatian Allah kepada anak Adam bahwa kita sebagai manusia itu sangat diperhatikan oleh Allah Hai wakalla min haula'il malaikata min yakumu bi bihibbihim di mana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan-urusan manusia kepada para malaikat. Ya. Di mana para malaikat itu menegakkan perintah Allah untuk menjaga manusia, dijaga. Ya. Wa kita amalihim dan mencatat amalan-amalan manusia. Kita dicatat ada yang nyata. Coba kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu yakin, saya yakin. yakin Ucapan kita keluar, ini dikatakan oleh si Abu Taimin. Kemarin sudah saya sampaikan di dalam fitrah tadi malam. Satu huruf yang keluar dari orang yang sadar itu ada dua kemungkinan. Satu huruf keluar dari lisan kita itu ada dua kemungkinan. Satu tercatat tambahnya pahala, yang kedua tercatat tambah apa tambahnya dosa satu huruf yang keluar dari lisan itu ada malaikat yang mencatat makanya kalau kita sadar dengan ini apa kita lakukan Hah? bersyukur kita menjadi ingat dengan malaikat makanya seusia itu mengatakan makanya kalau kita mau ngomong ingat empat hal bisa diizinkan satu tidak bisa. Coba dibuka surat Az-Zukhruf. Ya, jadi kalau kita mau berbicara, kita mau berbuat apa saja, itu ada yang sudah siap mencatat. Semua aktivitas kita tercatat, tersimpan. Tidak ada yang hilang satu huruf pun kalimat itu. Tidak ada satu huruf pun yang kita ucapkan sejak kita dibebani syariat. Sejak kita berakal, sejak kita balik, sejak kita ditetapkan hukum atas kita, setiap perbuatan dan perkataan keluar di sekitar itu tercatat rapi, tidak ada hilang. Tercatat rapi, tidak ada hilang. Kita buka surat Az-Zukhruf ayat 80. Az-Zuhruf surat berapa? 43. Ayat 80. Ayat 80. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون sikap mereka. Hmm. Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami malaikat mencatat di sisi mereka. Apakah mereka menyangka bahwa kami kata Allah tidak mendengar bisikan-bisikan mereka? Ketika mereka membuat rencana, ketika membuat isu, ketika mereka membuat fitnah, ketika kita memiliki apa namanya rencana-rencana tidak baik, apakah kita Allah mereka mengira Allah tidak mendengar? Allah katakan, bahkan kami mendengar ucapan-ucapan mereka. Apa yang mereka bisikkan itu kami dengar dengan baik. Bahkan malaikat-malaikat kami mencatat semua yang diucapkan. Tidak tersisa satu rukun. Tidak tersisa satu Surat 50 ayat 18. Surat 50 ayat 18. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan, satu lafaz. Ya Allah. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan oleh satu perkataan, melainkan di depannya sudah ada dua malaikat yang siap hadir dan mencatatnya. Tersimpan rapi dalam ucapan kita. Bapak-bapak kira-kira ingat nggak kemarin yang diucapkan apa saja? Hah? Kemarin ingat nggak? Tapi jangan usah khawatir, nggak hilang Tersimpan rapi, yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu kata Syekh Sinin, hendaklah orang yang akan berbicara perhatikan empat hal. Satu, ucapan itu didengar oleh Allah. Yang kedua, ucapan itu dicatat oleh para malaikat. Yang ketiga, akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab oleh Allah. Yang keempat, akan diberi balasan setiap kata yang berkata. Makanya dengan ini kita bersyukur kepada Allah dengan adanya Allah menciptakan malaikat ini yang terkebongkar nanti rahasia-rahasianya. kata nggak ada yang keluar kecuali ter Makanya benar hadis tadi kan nanti orang yang paling banyak masuk neraka itu karena apa? Lisannya. Kadang-kadang tubuhnya nggak bergerak tapi lisan ini bergoyang-goyang terus baik. Kadang-kadang tubuhnya itika Tubuhnya tenang, lisannya ya nggak bisa tenang. Allah. Untuk oh, yang kedua. Yang kedua bisa melahirkan apa? bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah memperhatikan umatnya dan hambanya dengan menyerahkan urusan ini kepada malaikat para malaikat untuk menjalannya, mencatat amal-amalnya, mengawasinya. Ya. Dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, Mahabbatul malaika alama qawmu bihi min ibadatillahi ta'ala dengan mengimani malaikat-malaikat dengan sifat-sifatnya, dengan tugas-tugasnya, ini melahirkan apa? Melahirkan kecintaan kita kepada para malaikat dan kekaguman kepada mereka atas apa yang telah mereka tegakkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka lakukan itu semua diperintahkan oleh Allah. Itu dilaksanakan secara sempurna dan tidak ada di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Makanya di antara mengimani tentang tugas-tugas mereka, ketundukannya kepada perintah Allah itu menjadikan sifat-sifat manusia itu akan berubah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al Basri, Imam Hasan Al Basri ketika ditanya, "Masirik Ya. Apa rahasianya? Zuhdu kafir dunia. Sifat zuhudmu di dunia. Ya iman. Apa rahasianya? Anda memiliki sifat zuhud di dunia. Ketika Imam Hasan Abbas ditanya begitu, apa jawabnya? Alim tuh. Aku yakin Inna rizki La ghairi. Saya yakin, saya yakin, yakinnya apa yang telah Allah rezekikan kepadaku tidak akan diambil oleh orang lain. Fatma anu qalbi maka hatiku menjadi tenang. Ngerti maksudnya? Ya. Sesungguhnya rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain maka pun hatiku menjadi tenang. Apa maksudnya? Orang itu akan mendapat rezeki dan apa yang sudah di. Nah, jadi yang, di, yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri itu orang kalau kemudian mendapat kekayaan yang melimpah ruah itu memang bagian dia. Jadi gak mungkin malaikat salah alamat, salah blok, namanya Ahmad keliru orang dan dia ya yang mungkin masya Allah tepat sasaran persis yang diperintahkan sehingga kalau sudah meyakini demikian ini itu akan melahirkan sifat-sifat yang menakjubkan termasuk diantaranya sifat zuhud sifat zuhud makanya barangkali ibu kata kadang kan memang kalau Napa ya? Delok rezeki itu kadang-kadang gak logis. Awak dhewe miskin, gak patek diwawu duit, loro-loro. Lho ini kadang-kadang dongan ngelengin kok kamu suki, ngono paling itu kan. Iku gak sing so, sing suki. Lho itu kan elek. Allah menimpakan sesuatu, Allah memberikan sesuatu, Allah membagikan sesuatu sudah dengan ketetapannya. separuh rezekinya memang itu dibagikan oleh Allah Dan itu ada rahasianya Kita tidak diberikan keuangan oleh Allah Jadi jadi wong cuek kaki wawo Duit, jadi duit itu selalu menjauh dari kita Kayaknya ke sing lanang aja Oh, aku udah ngomong itu Makanya kadang-kadang kalau harus ganti-ganti wawo duit Terus gini-gini Gue ngomong sing Makanya kadang-kadang ada kecemburuan loh. Sini tahajudin mempeng, sholatin mempeng, duit gak mampir-mampir. Iku sing sholati membat mentul, mari gawe oma, tuku mobil, terus budal umroh. Ini kisah gak berubah <laughs> Wis gak usah nih sing ngoten. Gak usah bayangin. Apa dikatakan kelima masa depan itu Masya Allah Saya yakin apa yang Allah rezekikan kepadaku tidak mungkin diambil oleh orang. Artinya orang mendapat kekayaan itu memang Allah yang dan itu ada rahasia yang terkandung rahasia indah hikmat yang sangat besar. Nah, nggak usah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan nggak usah menilai-nilai dengan nilai kita. Lah iya, kok iso, kok iso. Duit kok kok mlayu terus ku yo ya opo ceritane. Kan melok lah ngatur, ada rahasianya. Ada rahasia. Makanya jadi rasa-rasa, paling kelangan duit sak juta. Ah, karena apa-apa, nih sak juta pun duit kan. Om tisu sudah duit. Saking sugi. Wong kadung diwawur duit itu ya Allah. Gitu. Ya, saya terima lama. Nah, Ya Allah. Iya. Makanya kona'ah itu penting. Belajar suruh, belajar kona'ah itu kan penting. Ini jadi menjadikan ketentraman kita. Punya apa saja kita tenang di situ. Dan gampang, gak gampang ngiler tapi apa dimiliki oleh orang orang lain. Ya kan orang lain punya begitu. Ya. Sudah ya. Kemudian yang keempat, yang keempat, dengan mengimani malaikat dan sifat-sifatnya serta tugas-tugas serta keadaannya, itu akan membentuk sebuah karakter yang menakjubkan. itu nanti Seseorang akan membentuk karakter dirinya. Berusaha untuk memperbaiki diri, Berusaha untuk meraih sifat-sifat yang mulia. Karena sadar semua persoalan dalam kehidupannya ini diawasi oleh para malaikat. Perbuatannya dijaga oleh para malaikat. Perkataannya dijaga oleh para malaikat rezekinya dibagikan oleh para malaikat, ini akan melahirkan sebuah pembentukan karakter yang sangat menakjubkan. Membentuk karakter. Nah ini diantara buah-buah iman dengan para malaikat. antara kaum kaum minaz kaum kaunal malaikata ajsaman ada pun suatu kaum yang mengingkari, jadi eh, kaum yang sesat, kaum yang menyimpang, zahirin. Ada kaum kelompok manusia yang menyimpang keyakinannya, yang mana mereka mengingkari bahwa mereka itu memiliki jasa. Mereka mengingkari mereka itu punya punya jasa. Waqalu dan mereka berkata, berpendapat dan berkeyakinan innahum ibarah an qawiyil khair al-kamanatu fil makhluqat. Ya Allah. Mereka berpendapat bahwa malaikat malaikat itu hanyalah merupakan simbol-simbol kekuatan dari kebaikan yang tersimpan pada makhluk. Jadi malaikat itu bukan nah, makhluk, nggak ada jasadnya. Malaikat itu merupakan apa? Simbol apa? Hah? Simbol kekuatan dari suatu kebaikan. Nah kalau iblis apa? Simbol keburukan yang ada pada makhluk. Ada sebagian kaum yang menyimpang memiliki pemahaman seperti ini. Maka dikatakan oleh beliau list wahada takdir Keyakinan semacam ini merupakan sebuah kedustaan. Ini kita billahi ta'ala terhadap kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa jiwa Muslim. muslimin. Keyakinan semacam ini itu merupakan kedustaan terhadap kitab Allah, kedustaan terhadap sunnah Nabi SAW dan kedustaan dari kesepakatan kaum muslimin. Mari kita lihat malaikat itu memiliki jasa. Pertama, Waqala Allah Ta'ala Allah berfirman di dalam surat Fatir Surat Fatir Surat berapa? 35 Ayat pertama الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاهل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai saya masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat Ia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu ini menunjukkan bahwa malaikat punya punya apa? jasa dia ya Allah yang telah menciptakan malaikat-malaikat sebagai utusannya. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ada makhluknya. Ya, ada makhluk, Ada jasadnya. Jasad. Makanya disebutkan jasad itu berupa apa tadi? Sayap-sayap. Dan di hati kita gak usah bertanya-tanya. Sayapnya kayak apa Ustaz? Burung darah, burung merah. Gak usah nanya. Sudah beriman saja yang benar, dibenahi, mudah-mudahan nanti kita dipertemukan oleh Allah di akhiratnya. Ya. Baik yang masuk neraka kan ketemu nanti. Yang masuk surga juga ketemu. Ya, Masya Allah. Masuk alam kubur ketemu kita. Gak usah khawatir. Gak usah bertanya sekarang, santai aja. Iman yang benar kita akan ditemukan oleh dengan mereka. yang kedua, surat Al-Anfal ayat 50. Malaikat punya jasa. Bukan simbol, tapi ada makhluknya. Iya, surat Al-Anfal ayat berapa tadi? Ayat 50, surat 8 ayat 50. Iya, sudah ketemu silakan. Iya. Seandainya aku melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kufur sambil memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka dan berkata, rasakanlah oleh musik saya membakar. Niscaya engkau saksikan sesuatu yang sangat dahsyat. Itu cara Allah mencabut rohnya orang-orang kafir. Ya. Karena kekufurannya, karena keburukan amalnya. Coba mengimani tentang persoalan tersebut melainkan sifat apa? Eh? Berusaha kita menyelamatkan dari sifat kekafiran. Jangan sampai kita terjebus dalam kekafiran. Bagaimana Allah memperlakukan pencabutan ruh orang-orang kafir Makanya kita santai aja. Belajar dari orang besar. Makanya, Masya Allah. Iman dengan perkara-perkara ini, Pak, itu akan meringankan beban-beban kita. Sahabat Abu Darda itu mengatakan, aku mencintai tiga perkara yang dibenci oleh semua manusia. mencintai miskin. Ada yang mau meniru? Ustaz, saya ingin Abu Darda. Wong doa Nabi yang Allah maja'alna miskinan gak dilakunya Ibu tertarik gak untuk mencatat doa ini? Allahumma ja'alna miskinan Catat bu Catat Kata Abu aku mencintai bikin, aku mencintai sakit. Dan aku mencintai kematian. Makanya yang katakan oleh Abu gak ada yang menyukainya tiga ini. Aku mencintai tiga perkara. Ternyata apa yang dilihat? Dengan kemiskinan. Aku sangat kuat bergantung kepada Allah dan aku akan memiliki sifat tawadu. Maka Ya, jangan dicatat ya. Bercita-cita seperti aku. Dengan miskin itu aku bergantung kepada Allah dan memiliki sifat terhalang untuk memiliki sifat sombong. Karena yang mau disombongkan gak ada. Identik orang sombong itu ada sesuatu yang disombongkan. Wis elek, melarat, Sempurna. Ya kan menderitanya maksudnya. <laughs> nah, masya Allah. Selanjutnya, ini dalil ya kedua. Sekiranya engkau melihat pada saat malaikat mau mencabut ruhnya orang-orang kafir, beribu wujuhahum, para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan memukul punggung-punggung mereka. Itu belum dalam kubur sudah mendapatkan siksaan-siksaan mendapatkan adab saat pencabutan roh Itu karena kekafirannya. Ya. Kemudian dalil berikutnya surat Al-An'am ayat 93. Al-An'am 93. سيرتنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل من لما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غدر المنون إن الظالمون تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تسألون yang berkata, Aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu para orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari itu kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Ada perbuatan berarti ada makhluk. Ada perbuatan berarti ada makhluk. Maka ayat-ayat ini merupakan bantahan kepada kelompok manusia yang mengatakan bahwa malaikat itu merupakan simbol. Ini terbantah dengan ayat ini. Sekaligus perbuatan dan perkataan serta keyakinan itu merupakan kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan kitab Allah. Mereka mendustakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Sallam juga menyebutkan tentang perbuatan malaikat, aktivitas yang dilakukan oleh malaikat. Ini menunjukkan adanya sebuah makhluk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza ahabballahu al-abda. Masya Allah. Apabila Allah mencintai seorang hamba. Kalau Allah senang kepada seorang hamba, nada Jibrilah. Dia panggil malaikat Jibril untuk menghadapnya. Ya Allah, dipanggil malaikat Jibril untuk menghadapnya. Ya. Kemudian inna Allah yuhibbu fulanan fa ahabbahu. Lalu Allah memberitahukan bahwa Allah mencintai si fulan, maka Allah merintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, dia panggil Jibril, lalu diberitahukan, ya Jibril, aku mencintai si bulan, maka kamu harus mencintai si bulan ini. Fayuhibbu Jibril. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Ini perbuatan apa bukan? Perbuatan apa bukan? Perbuatan. Maka mereka Jibril mencintai si yang telah ditunjukkan Allah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fayunadi Jibril fi ahli sama. Setelah itu mereka Jibril mengumandangkan apa mengumandangkan itu? Mengumumkan kepada siapa? Fi ahli sama. Kepada seluruh penduduk langit ini. Diberitahukan, dipublikasikan, di-share. Kok di-share? Allah. Apa yang diberitakan Jibril di atas langit sana? Mengabarkan Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu kata mereka Jibril. Seluruh malaikat yang ada di langit diberitakan oleh Jibril. Wahai para penghuni langit semuanya, wahai malaikat-malaikat seluruhnya, Allah mencintai si bulan, maka kalian semua wajib mencintai si bulan ini. Fayuhibbu alus Lalu penduduk langit semuanya mencintai si bulan ini. Masya Allah. Ya. Kemudian Malaikat-malaikat seluruh setelah mendapat berita dari malaikat Jibril, mereka apa? Mencintai si bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumma yadau lahu al fil ard. Kemudian diletakkanlah kecintaan itu di muka di muka bumi. Menunjukkan tentang bahwa ini ada sebuah aktivitas adanya makhluk yang namanya malaikat. Jadi malaikat itu bukan sekedar simbol-simbol dari kebaikan. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah ini merupakan kata dari Allah Subhanahu wa taala dan inilah ringkasan penjelasan dari iman dengan para malaikatnya. Insya Allah sampai di sini pembahasan kita tentang iman dengan malaikat. Selanjutnya nanti kita akan beriman dengan apa? Dengan kelanjutannya. Daripada tuh Dengan iman kelanjutannya. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya dan permohonan kami kepada para takmir dan pengurus serta jamaah Eh, tidak bisa melanjutkan setelah isahnya. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.